أيها الإخوة wal ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Dan sebenarnya pada hari ini adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah Ta'ala. Namun dikarenakan beliau ada uzur, maka saya diminta untuk menggantikan beliau di dalam menyampaikan faidah. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini yang akan kita sampaikan adalah kaitannya dengan langkah-langkah ilmiah di dalam mendidik anak. Melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya yang pernah kita sampaikan yang mana langkah-langkah ilmiah di dalam mendidik anak-anak ya ini kita ambil dari sebuah kitab dengan judul Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah. Karya dari beliau Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibnu Abdillah As-Sulaiman. Yang mana kitab ini ditakdim ya, diberikan pendahuluan oleh beliau Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka dikarenakan sangat pentingnya bagi para orang tua ya baik al-aba para ayah ataupun al-ummahat para ibu di dalam mendidik anak maka sangat butuhnya kita di dalam mempelajari tentang langkah-langkah ilmiah di dalam mentarbiyah anak-anak kita. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa langkah-langkah tersebut ya. Yang telah kita sampaikan yang pertama bahwasanya di dalam mendidik anak-anak ya. Langkah yang pertama adalah kita memulai terlebih dahulu untuk memperbaiki diri-diri kita sendiri baik sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu. Kemudian langkah yang kedua ikhtiarul um au azzaujah. Nah, seorang lelaki hendaknya memilih nah, atau memilihkan bagi calon putra putrinya seorang zaujah ya seorang istri yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga yang telah kita baca pula adalah zikru ismillah indal jima yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat Nah, inilah yang akan kita baca pada pertemuan kali ini. Diterangkan oleh beliau hafizahullah taala langkah yang keempat dari langkah-langkah ilmiah di dalam mendidik anak-anak mulahadzatul um fi asna'il hamli yaitu memberikan perhatian yang penuh terhadap al-um, ya, seorang ibu ketika dia sedang hamil, ya. Jadi hendaknya bagi para suami nah, mereka memberikan perhatian dan pengawasan yang penuh di dalam nah, membimbing ya, atau mengawasi mendidik istrinya ketika hamil tersebut ya tidak dibiarkan begitu saja wadzalika bi'adami tanawuli ma yadurul himl yang demikian itu bisa dilakukan dengan cara um, tidak mengkonsumsi dari makanan-makanan yang bisa memadorotkan kehamilannya Nah. Au bitasabi au yusabbibu tashawuhil janin. Atau tidak mengkonsumsi ya makanan-makanan yang bisa menyebabkan akibat yang buruk terhadap janinnya. Nah, jadi hal ini perlu diperhatikan. Seorang suami hendaknya memperhatikan apa-apa yang dikonsumsi ya oleh para istrinya yang sedang hamil. Nah, hendaknya seorang istri ya ataupun seorang ibu yang sedang hamil dia tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memadaratkan kehamilannya atau bisa menyebabkan buruk terhadap janinnya. Ya. Dan beliau menyebutkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, al-aqaqir wal adwiyah wal ash'ah yaitu seorang wanita yang sedang hamil dia tidak boleh mengkonsumsi nah, obat-obatan ya ataupun yang semisalnya dikarenakan akan bisa menyebabkan pengaruh yang buruk ya terhadap kehamilannya atau janinnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-a'mal syaqah. Ya. Al-a'mal syaqah. Hendaknya seorang ibu atau ataupun seorang wanita yang hamil dia tidak bekerja berat ya tidak melakukan aktivitas-aktivitas di dalam sehari-harinya yang mana itu merupakan pekerjaan yang memberatkan dirinya. Ya. Sebagaimana kita dapati ketika ada seorang wanita yang sedang hamil dan dia dibebani dengan pekerjaan yang sangat berat, itu bisa menyebabkan nah, buruk pada kehamilannya, bisa menyebabkan keguguran, ya. Nah, ataupun sering sakit, ya, ngedrop Nah, ataupun yang lainnya. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, atadkhina minal ummi awiz zauj. Hendaknya Nah, ketika ada seorang wanita yang sedang hamil, dia tidak merokok, ya. Ataupun suaminya juga tidak boleh merokok. Yang mana pada asalnya merokok itu adalah hukumnya haram baik bagi para wanita ataupun para pria ya. Nah, sekalipun yang merokok orang lain kalau ada seseorang yang nah, berada di sisinya dia akan mendapatkan bahayanya juga ya maka hendaknya perlu diperhatikan yang demikian ini Kemudian contoh yang keempat al-mukhaddarat wal musakkirat. Hendaknya seorang wanita yang sedang hamil dia tidak mengkonsumsi al-mukhaddarat yaitu obat-obatan yang merupakan obat keras ataupun narkoba wal musakkirat dan juga perkara-perkara yang memabukkan ya. Apa alasannya? Ya. Yang pertama, perkara tersebut perkara yang diharamkan, ya. Narkoba, ya, obat-obatan yang terlarang, ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya. Ataupun perkara-perkara yang memabukkan. Ya. Kemudian sebab yang berikutnya dikarenakan bisa jadi ya, anak yang akan dilahirkan tersebut ketika sudah dilahirkan menjadi mudminan seorang anak yang sudah menjadi pecandu ya apa alasannya nah annal janin yataghadza ghadail um dikarenakan janin ya seorang anak yang masih di dalam rahim ibunya itu mengambil makanan dari makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu ya. Jadi ketika ibunya tersebut ketika sedang hamil dia sering mengkonsumsi perkara-perkara yang memabukkan ya ataupun narkoba ketika anaknya lahir ya bisa jadi dia sudah menjadi seorang yang kecanduan ya nah ini beberapa contoh perkara-perkara yang bisa membahayakan seorang wanita yang hamil ataupun membahayakan janinnya. Kemudian merupakan perkara yang disunahkan ataupun disukai ketika ada seorang wanita yang melahirkan hendaknya untuk memberikan kabar gembira. Ya. Disebutkan di sini al bisharatu indal wiladah yaitu memberikan kabar gembira nah, dengan kelahiran. Nah, orang tuanya merasa gembira dan juga menyampaikan kabar gembira kepada orang lain dengan kelahiran anaknya. Idza ruziqal muslimu bimauludin fa innahu yusannu lahu al-bisharatu indal wiladah. Kata beliau hafidhahullah apabila seorang muslim telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala mauludin yaitu dengan terlahirnya seorang anak maka sesungguhnya dia disunahkan untuk nah, memberikan kabar gembira ya kepada orang lain dengan kelahiran putranya wa takunul bisyaratu wilayah inda wiladatihi dan perkara ini menyampaikan kabar gembira, hal itu dilakukan ketika sedang proses nah, persalinan, ya. nah, atau ketika sedang nah, acara kelahiran tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat yang ketujuh. Allah taala menyatakan Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nah, belum pernah memberikan nama dari kalangan nabi ataupun rasul sebelumnya dengan nama Yahya. Nah, kemudian dalil yang lain disebutkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang ke-101. Allah menyatakan Fabasyarnahu bigulamin halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya nah, dengan seorang anak yang halim ya. yang penyabar ya yang soleh kemudian dalil yang lain adalah surat as-sofat ayat ke ayat yang ke 112 Allah Ta'ala menyatakan wa bi ishaq nabiyyan salihin dan kami telah memberikan kabar gembira kepadanya yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan kabar gembira akan datangnya ya seorang anak nah, dari keturunan beliau alaihi salam yang bernama Ishak yang mana Ishak ini kelak akan menjadi seorang nabi minas solihin dari kalangan orang-orang soleh. Nah, dalil yang lain disebut disebutkan pula di sini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Ta'ala menyatakan إِذْ malaikatu Ya Maryamu Inna Allah yubashiruki bi kalimatim minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Ingatlah tatkala para malaikat ya, ada beberapa malaikat yang mendatangi Maryam memberikan kabar gembira kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimatin ya dengan suatu kalimat yang datang darinya dengan akan datangnya ya akan terlahirnya seorang anak yang bernama Al-Masih yaitu Isa ya atau Isa Al-Masih Ibnu Maryam putra dari Maryam ya yang Allah takdirkan kepada Maryam ini untuk hamil ya, mengandung tanpa dari seorang suami ya sehingga Isa nah ini dinisbatkan kepada Maryam Isa ibnu Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Yang mana Nabi Isa tersebut akan menjadi seorang yang terkemuka ya, yang terpandang baik di dunia ataupun di di akhirat ya. Maka dalil-dalil ini yang telah kita baca menunjukkan tentang disunahkannya ya, perkara yang mustahab untuk memberikan bisyarah kabar gembira ketika ada seseorang yang nah, sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala rizki berupa seorang anak yang baru dilahirkan. Kemudian merupakan perkara yang disunahkan pula bagi kita ya ketika mendapatkan nikmat dari Allah taala seorang anak untuk sujud syukur ya. Nah, untuk sujud syukur. Disebutkan di sini kata beliau rahimahullah atau hafizahullahu taala wa inda husulin ni'mah yusannu lil muslim an yasjuda lillahi syukran. Dan ketika seorang muslim dia memperoleh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud syukur ya wa sajadatu syukri masyru'atun dan sujud syukur ini adalah merupakan perkara yang disyariatkan ya bal yata'akkad istihbabuha 'inda husuli nikmah bahkan perkara ini sangat ditekankan ya ketika seseorang mendapatkan nikmat yang besar atasnya au indifa'in naqamah atau ketika ya hilangnya nah, kesusahan ataupun sakit ya wahiya sajdatun wahidah dan sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan dengan sekali sujud ya nah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala membaca zikir-zikir ketika sujud ya Mithlu sajadati tilawah. Hal ini semisal dengan sujud tilawah. Nah, yang mana sujud tilawah juga merupakan perkara yang mustahab, perkara yang disunahkan bagi seorang muslim ketika melewati ayat-ayat sajadah. Kemudian wa kana Nabi sallallahu di antara dalil yang lain yang menunjukkan tentang disunahkannya sujud syukur adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah datang kepadanya perkara-perkara yang menyebabkan beliau merasa senang, gembira, ya, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, sajidan, syakiran lillahi taala. Maka kemudian beliau langsung ya tersungkur ya, dalam rangka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sujud syukur ya. bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sa'altu Rabbi wa syafa'tu li ummati." Sesungguhnya Aku pernah meminta kepada Robku agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ya. Fa'atani thulutha ummati. Maka setelah beliau sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Taala untuk dapat memberikan syafaat kepada umatnya, maka beliau diizinkan. Ya. Kemudian beliau memberikan syafaat kepada sepertiga dari umatnya. Ya. Inilah yang pertama kali diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk beliau memberikan syafaat, yaitu hanya kepada sepertiga dari umatnya. tu sajidan di Rabbi. Kemudian aku nah, menyungkurkan diriku dalam rangka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. rafa'tu ra'si. Kemudian Aku mengangkat kepalaku. Fasa'altu rabbi lu ummati fa'atani thulutha ummati. Kemudian setelah beliau melakukan sujud syukur dan meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan izin memberikan syafaat kepada umatnya, maka beliau nah, tetap diberikan izin kembali untuk memberikan sepertiga nah, umatnya ya, untuk memberikan syafaat kepada sepertiga umatnya yang berikutnya. saji dan di rabbi Shakiron, Maka kemudian aku ya, menyungkurkan diriku dalam rangka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sujud syukur. Thumma rafa'tu ra'si tu rabbi li ummati fa'atani thuluthal akhar. Kemudian beliau melakukan hal yang telah dilakukan sebelumnya. Beliau meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan izin memberikan syafaat kepada sepertiga umatnya yang lain yang belum diberikan syafaat olehnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada sepertiga dari umatnya yang berikutnya ya. Fakharatu sajidan di Rabbi. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang demikian tadi melakukan sujud syukur. Ya. Dikarenakan memberikan syafaat kepada umatnya ini merupakan kenikmatan, ya. bisa membantu orang lain, ya. memberikan pertolongan kepada umatnya untuk mendapatkan kenikmatan ketika di di akhirat dan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini yaitu sujud syukur juga dilakukan, dicontohkan oleh para sahabat. Sebagaimana nah perkara ini dilakukan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau telah mendapatkan khabar ya tentang penaklukan Yamamah ya maka setelah datang khabar kepada beliau beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sujud syukur telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an. Tatkala dikhabarkan kepadanya dengan kabar yang gembira ya tentang diterau, e, diterimanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana disebutkan dalam kisah ya sebuah hadis bahwasanya Kaab ibnu Malik pernah tidak ikut melakukan perang. Nah, tanpa udur. Sehingga beliau nah, dihajar oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang kemudian menyebabkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberikan taubat kepadanya, menerima taubatnya. Maka tatkala beliau diberikan kabar bahwasanya taubatnya telah diterima oleh Allah Ta'ala, maka kemudian beliau melakukan sujud syukur. Ya. Nah, ini merupakan perkara yang harus kita contoh, ya. teladan yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Nah, ini langkah yang keempat di dalam tarbiyatul abna, mendidik anak-anak. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu langkah yang kelima Kaitannya dengan fadlu tarbiyatil banat fil Islam. Ya. Terdapat keutamaan di dalam mendidik anak-anak perempuan di dalam agama Islam ini. Ya. Dan sekaligus padanya terdapat um, anjuran, dorongan ya kepada para aba wal umahat ya untuk senantiasa bersabar di dalam mendidik anak-anaknya terutama anak-anak yang perempuan ya. Jangan sampai kita merasa minder bersedih hati ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia kepada kita ya. Belum memberikan rezeki kepada kita anak laki-laki ya. Kita diberikan anak-anak hanya perempuan saja ya. Nah, sebagaimana kita dapati terkadang ada sebuah keluarga yang anaknya enam, lima perempuan semua, ya, atau empat perempuan semua, ya, hendaknya dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mendidik anak-anak perempuan di dalam syariat Islam ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun merupakan perkara yang sangat disayangkan, ya, merupakan perkara yang menyedihkan bahwasanya sebagian manusia ketika dikhabarkan kepadanya bahwasanya telah dilahirkan dari istrinya ya seorang anak perempuan kemudian dia malah merasa kecewa dan marah ya bahkan mengingkari nikmat Allah taala tersebut dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan mencontoh dari akhlak-akhlak jahiliyah ya, yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ataupun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, mereka mendapatkan rizki berupa anak seorang wanita, mereka merasa kecewa, ya, merasa marah, nah, murka, bahkan sampai menyakiti anaknya dan istrinya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58 sampai 59. Allah menyatakan mengisahkan tentang akhlak dari orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha Zalla wajhuhu muswaddan wa huwa Dan tatkala diberikan kabar gembira kepada salah seorang dari mereka bil unfa yaitu datangnya ya, seorang anak perempuan ya, yaitu dirizkikan oleh Allah taala berupa anak wanita, anak perempuan zalla wajhuhu muswaddan. Maka seketika itu wajahnya memerah ya yang tadinya ceria berseri-seri kemudian langsung merah padam ya. dan bahkan sampai gelap hitam ya wahwa dalam keadaan dia sangat marah ya menahan amarahnya min minal qaum min su'i ma orang tersebut ya dia bersembunyi dari manusia ya malu untuk diketahui oleh manusia yang lain bahwasanya dia telah mendapatkan anak seorang perempuan. Nah, jadi dia bersembunyi dari kaum, dari orang lain, ya. Dikarenakan telah datang kabar buruk, ya, terhadapnya, ya. Yang pada asalnya adalah merupakan kabar gembira. Namun dia mengira anak perempuan ini, nah, merupakan perkara yang buruk, yang jelek, ya. Sehingga mereka hanya menginginkan untuk mendapatkan anak-anak dari kalangan lelaki. Ya. Ayum sikuhu ala gunin am yadussuhu fiturab. Dan orang tersebut bingung, ya. Apakah dia akan tetap memeliharanya, mendidiknya sampai besar ala hunin dengan menanggung kesedihan, menanggung kehinaan pada dirinya. Am yadussuhu fiturab, apakah dia harus untuk membenamkan anaknya di dalam tanah, ya. menguburnya hidup-hidup sehingga mati, ya. Nah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian mereka ala sa'ama yahkumun maka ketahuilah betapa jeleknya apa-apa yang mereka putuskan. Ya. Jadi pada masa jahiliyah, nah, ketika ada salah seorang dari mereka yang diberikan rizki oleh Allah Taala anak perempuan, ya, dia merasa marah, murka, kecewa, bahkan anaknya sampai di nah, kubur hidup-hidup. Ya. Ini merupakan kezaliman, ya, merupakan kezaliman terhadap manusia. Dan manusia itu tidak mengetahui ya. Sebenarnya dia tidak mengetahui aina takunul khairiyah. Mana yang sebenarnya baik atasnya ya. Apakah diberikan anak laki-laki atau anak perempuan ya. Nah, bisa jadi ketika dia diberikan karunia oleh Allah Taala, rizki oleh Allah Taala berupa anak perempuan, ya satu, dua, tiga ataupun yang setelahnya, merupakan ya, hal ini merupakan perkara yang baik atasnya baik ketika di dunia ya, ataupun di di akhirat ya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 fa in karihtumuhun asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira maka jika kalian ya, tidak suka terhadapnya, membencinya, ya. tidak menginginkan untuk diberi karunia berupa anak-anak perempuan. Maka bisa jadi, ya, kalian membenci perkara tersebut, ya. Namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak, ya. Nah, sebagaimana kita dapati ketika sebuah keluarga ya memiliki anak-anak yang perempuan, biasanya anak-anak perempuan ini ya bisa membantu orang tuanya. Nah, membantu di dalam mencuci pakaian, ya, membantu di dalam memasak, membantu di dalam merapikan rumahnya, ya. Sangat banyak manfaatnya. Ya. Sehingga kalau kita mendapati ya, atau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rizki berupa anak perempuan, hendaknya kita bersyukur ya. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah taala. Nah, coba kita bayangkan ya. Ada beberapa suami istri yang belum dikaruniai anak oleh Allah taala ya. Setahun, dua tahun, tiga tahun bahkan lebih ya menunggu-nunggu untuk diberikan karunia dari Allah taala berupa anak ya. Baik itu anak perempuan ataupun laki-laki. Namun ketika kita diberikan karunia berupa anak perempuan, malah terkadang kita merasa kecewa, ya, merasa benci, tidak suka. Padahal bisa jadi perkara tersebut merupakan kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Wahakadha al-banat qad yakunu lil 'abdi fihinna khairun kafir fid dunya wal akhirah Nah, maka demikianlah ya anak-anak perempuan ketika dikaruniakan kepada sebuah keluarga oleh Allah Taala, nah, bisa jadi padanya mendatangkan kebaikan yang sangat banyak, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Wa yakfi fi karahatihin an yakraha ma radiyahu lahu. Dan sudah cukup seseorang dikatakan dia membenci ya apa-apa yang Allah ridhoi ketika dia membenci ya, diberikan karunia berupa anak-anak perempuan ya. Jadi ketika dia membenci anak-anak perempuannya ya yang dikarenakan oleh Allah Ta'ala berarti dia juga membenci apa-apa yang Allah ridhoi ya hal ini merupakan perkara yang tercela perkara yang dilarang oleh syariat Nah, ala yakhsha uqubatan minallahi ala zulmihi laha. Ya. Tidakkah dia merasa khawatir, ya, merasa takut untuk datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kedolimannya? Kif wahkum aklak maka berhentilah dari membenci anak-anak perempuan ya tidak suka kalau diberi karunia berupa anak perempuan. Benarkanlah akalmu, luruskanlah akalmu, ya. Halil injab biyadiha ambiyadi khaliqiha. Apakah ya datangnya anak perempuan tersebut yang dilahirkan oleh istrinya itu karena keinginan istrinya atau karena nah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Dikarenakan terkadang ada seorang suami yang dia juga membenci istrinya. Tidak hanya membenci anaknya yang perempuan namun juga membenci istrinya. Ya, dikarenakan telah melahirkan ya putri dari dia berupa anak perempuan. Alaisa tasakhut wa wa adamu ridha min itidai 'ala dzatil ilahiyah bukankah nah, perasaan marah kemudian mengeluh ya dan tidak adanya kerelaan keridoan terhadap apa yang Allah berikan kepadanya merupakan pelanggaran terhadap nah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Nah, Thumma liya'lam annallaha razaqal banat liman huwa akramu minka indallah. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, memberikan rizki berupa anak-anak perempuan kepada orang-orang yang lebih mulia darimu. Eh, contohnya siapa? Contohnya adalah dari kalangan para nabi dan rasul. Eh, sebagai contoh misalkan Nabi Lut alaihi salam ya, beliau dikaruniakan oleh Allah taala berupa anak-anak perempuan saja. Ya. Nah, dan juga Syuaib ya, Nabi Syuaib Allah berikan kepadanya nah, keturunan berupa anak-anak perempuan. Ya. Dan juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Allah berikan kepadanya berupa anak-anak perempuan ya. maka ketika lahir anak laki-laki ya dari keturunan beliau Shallallahu alaihi wasallam Qadarullah wa kemudian meninggal dunia ya dan keturunan beliau Shallallahu alaihi wasallam yang ada sampai pada zaman ini ya yang sering disebut dengan ahlul bait itu adalah merupakan keturunan beliau dari anak perempuannya yang bernama Fatimah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibnatihi Fatimah yaitu pada anak keturunannya ya yang berasal dari Fatimah. Nah, maka hendaknya kita bersabar ya. Tetap bersemangat ya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak perempuan kita ya. Jangan sampai kita mencontoh orang-orang jahiliyah. Ya, ketika diberikan kabar gembira berupa anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya, langsung marah, kecewa, ya. Nah, sebagaimana telah disebutkan nah, pada sebuah riwayat bin mayurwa, ya dari Torif ya anna rajulan minal Arab. Ya, beliau menyebutkan kisah bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Arab yukanna bi Abi Hamzah Ad-Dabbi yang orang tersebut diberi kunyah dengan nama Abu Hamzah Ad-Dabbi. Nah, tazawaja imroatan. Kemudian Abu Hamzah ini menikah dengan seorang wanita wa tama'a an talidalahu hulaman. Kemudian dia sangat ingin, ya, sangat berharap untuk memiliki anak berupa anak laki-laki, ya. Nah, fawulidat lahu atau fawaladat lahu bintan. Maka kemudian istrinya yang dia nikahi tadi, nah, kemudian hamil. Qadarallahu wa masya'a fa'al dia melahirkan berupa anak perempuan, ya, bintan, yaitu anak perempuan. Maka ketika itu, ya, Abu Hamzah ini merasa kecewa dan marah sehingga meninggalkan istrinya. Tidak mau nah, tinggal satu rumah dengan istrinya, tidak mau mendidik anaknya, ya. Nah, Fahajaro khaymata zaujatihi li ghiwatin ya min waladatiha atau min wiladatiha al untha kemudian Abu Hamzah ini meninggalkan rumah istrinya ya dikarenakan sangat marah ya dikarenakan istrinya ini melahirkan seorang anak wanita wa akhadha bi baitin fi maudi'in akhar kemudian Abu Hamzah ini ya tinggal pada sebuah rumah yang nah, yang lain. Namun jaraknya masih dekat dengan rumah istrinya. Famarra bi khaba nam bi iha yauman maka pada suatu hari ya setelah jarak yang cukup lama pada suatu hari fa idahiya tudaibu ibnataha. Nah, istrinya tadi sedang bermain dengan anak perempuannya. Ya, yang anak tadi siapa? Abu Hamzah. Tiba-tiba Abu Hamzah lewat. Ya. Mendapati istrinya dengan anaknya sedang bermain, ya sudah besar, ya. Nah, Watakul kemudian istrinya ya membacakan bait syair ya sebagaimana kita tahu orang-orang Arab mereka pandai di dalam membuat bait syair ya Nah. Kemudian istrinya mengatakan, "Mali Abi Hamzah la ya'tina yadillu fil baitil ladzi yalina." Ya. Kenapa Abu Hamzah? Nah, tidak datang kepada kami, ya. Malah dia berteduh, nah, tinggal di rumah yang ada di dekat kami. Qadbana Allah nalida albanina dikarenakan dia merasa nah, marah dikarenakan kami tidak mampu untuk melahirkan seorang putra darinya ya tidak mampu untuk melahirkan seorang anak laki-laki dari keturunannya tallahi madzalika fi aidina maka demi Allah ya yang demikian itu bukan di tangan kami Ya kata istrinya tadi. Jadi, nah, seorang wanita tidak mampu untuk menentukan anaknya laki-laki, ya. Nah, menentukan untuk anaknya perempuan, ya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma na'khudhu ma'ataina. Kemudian kata wanita tadi, dan sesungguhnya nah, kami ini hanyalah mengambil ya apa-apa yang diberikan kepada kami. Diberikan laki-laki ya, lahir laki-laki. Diberikan perempuan ya, lahir perempuan. Wa nahnu kal ardi lizari'ina. Dan kami ini ya, seorang wanita kal ardi bagaikan sebuah tanah ya. Lizari'ina bagi orang yang bercocok tanam badannya ya. Nah, jadi yang menanam siapa? Ya, sang lelaki ya Adapun istri bagikan tanah, ya. siap menerima apa yang ditanam oleh sang suami. Ya. Nan butuh fina. Dan kami akan menumbuhkan apa-apa yang nah, dia tanam pada nah, pada kami. Ya. Maka setelah mendengar bait syair ini, ya, Abu Hamzah tadi merasa bangkit naluri kasih sayang ya terhadap istri dan anaknya. Yang kemudian fadakhalal bait ya. Abu Hamzah tadi yang merupakan suami dari wanita tadi kembali ke rumahnya ya, masuk ke dalam rumahnya ya menemui anak dan istrinya. Wa qabbala ra'sa imra'atihi wabnatihi. Kemudian Abu Hamzah tadi ya mencium ya istrinya dan anaknya ya karena merasa kasihan ya sudah timbul ya rasa kasih sayang ya kepada sang istri dan anaknya ya nah dan dapat kita ambil hikmahnya ya tidak boleh ya tidak boleh bagi seorang suami untuk dia membenci anak dan istrinya ya nah jadi sang istri hanya nah menjalankan tugas ya nah, dia hamil baik janinnya laki-laki ataupun perempuan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh bagi seorang suami untuk membenci istrinya ketika sang istri tersebut melahirkan seorang anak perempuan. Ya. Dan agama Islam ini menjadikan ya, tarbiyatul banat at-tariq ila dukhulil jannah agama Islam ini telah menjadikan mendidik para anak-anak perempuan merupakan suatu jalan untuk masuk ke dalam jannah. Ya. Ada dalil-dalil yang khusus kaitannya dengan mendidik anak-anak perempuan yang mana dalil-dalil tersebut menyebutkan hal itu merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana lahu thalathu banatin Barang siapa yang dia memiliki tiga anak perempuan ya. Yu'wihinna Kemudian dia memberikan tempat tinggal kepadanya. Wayarhamuhun. Dan dia juga memberikan kasih sayang kepada mereka. <clears throat> Wayakfuluhun. Dan dia menanggung ya, segala kebutuhannya. Ya, memberikan nafkah kepada mereka. Nah, wayuzawijuhunna dan nah, orang tua tersebut menikahkan anak-anaknya, ya, mencarikan calon pasangan yang baik, yang soleh, wajabat al jannah al batah Maka wajib atasnya untuk nah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal ini menunjukkan nah, mendidik, mentarbiyah anak-anak perempuan merupakan amalan yang mulia. Bisa menyebabkan menghantarkan ya para pelakunya ya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau anaknya cuma dua misalkan yang perempuan atau satu ya. Disebutkan pada lanjutan hadisnya qila ya Rasulullah fa in kanat ifnain bagaimana Rasulullah kalau anak kita cuma dua ya. Qala wa in kanat ifnataini ya. Sama sekalipun anaknya apa? cuma dua ya, dari kalangan perempuan. Dan juga dalil yang lain dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha nam hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Nah, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengasuh jariyatain, dua anak putrinya, ya, yang merupakan anak-anak perempuan sampai balik, ya, sampai keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat. Nam, ana wa huwa, saya dan dia, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang tadi. Nam, bagaikan nam dua jari jemari yang didekatkan ya berarti menunjukkan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dan di dalam lafaz yang lain dakhaltu ana wa huwa al jannah kahataini nah aku masuk ke dalam surga dalam keadaan saya dan dia kahataini dan beliau mengisyaratkan nah jari tengah dan jari yang sampingnya. Nah, didekatkan. Nah, ini menunjukkan kedudukan orang yang mendidik, mentarbiah anak-anak perempuannya nah, dengan baik, baik itu tiga ataupun dua, ya. Nanti pada hari kiamat di akhirat kelak akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau anaknya cuma satu? Ya, di sini terdapat dalil yang lain tentang keutamaan mendidik anak perempuan yang hanya satu nah satu orang saja. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qol dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nah, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kanat lahu ithna nah, man kanat lahu unsa falam yaidha walam yuhinha walam yu'athir waladahu 'alaiha yakni adzukur adkhalahu Allahul jannah barang siapa yang memiliki seorang anak perempuan nah dan dia merasa bersyukur kepada Allah taala merasa senang gembira mendidiknya dengan baik dan dia tidak menguburkannya sebagaimana orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan berita bahwasanya anaknya perempuan, dia langsung mengubur hidup-hidup ya. Walam yuhinha dan dia tidak menghinakannya dan pula dia tidak lebih mengutamakan anak-anak yang laki-laki darinya ya maka adkhalahullahu jannah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya maka dalil-dalil yang ada yang telah kita sampaikan menunjukkan ya keutamaan di dalam mendidik anak-anak ya terkhusus dalam bab ini kaitannya dengan mendidik anak-anak wanita ya jangan sampai kita ketika memiliki anak-anak wanita kemudian menelantarkannya ya tidak menyekolahkannya dengan alasan ya wanita itu cukup di rumah ya tidak butuh untuk belajar ya maka hal ini perkara yang salah. Dikarenakan seorang wanita nantinya yang akan mengurus keluarga seorang suami, mengurus rumah, mengurus anak-anaknya dengan baik, ya. Kalau seorang wanita menjadi seorang yang alimah, yang berilmu, ya, atau hafizah, hafal Al-Qur'an, nanti anak-anaknya juga akan menjadi yang sama, ya, menjadi anak-anak yang baik, ya. Nah, maka pentingnya, ya, bagi kita semua untuk mentarbiyah anak-anak ya baik laki-laki ataupun wanita wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat apabila ada kekurangan dan kekeliruannya kami mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.